Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbana subhanahu wa ta'ala ala ni'amil lati la لا Minha anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana fi هذا waqtil mubaraki mimman salaka طريقا يقال أنها طريق إلى الجنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا السلوك ويديم كلنا على سلوك هذا هذا النهج وأسأل الله سبحانه أن يسهل أمورنا ويقضي حاجتنا ويطول أمرنا وأسأل الله سبحانه يوفقكم يوفقكم لما يرضي ربنا سبحانه وتعالى طيب أين وصلنا katanya usulan pakai bahasa Indonesia qalilan ah كيف نقسم الفصلين jadikan dua kelas luah Arabiyah luah al Indonesia aina wasaltum sampai di mana ah air musta'mal الأول إيش الماء ينقسم إلى ثلاث أربع أقسام طاهر مطهر خلاص ما دام من السماء وما ينزل من السماء ونبع من الأرض و والثاني ماء طاهر غير مطهر ينقسم إلى قسمين الأول مستعمل والثاني متغير صح؟ نعم المستعمل ينقسم إلى قسمين مستعمل لرفع حدث الثاني مستعمل إزالة والمستعمل لرفع الحدث كم شرط آه. ثلاث ثلاث شروط نعم خلاص مفهوم والمستعمل لإزالة النجاسة كم خمسة خمسة شروط احفظوا هذا احفظ احفظ حفظا وبقي لنا ايش المتغير والمتغير ايش بكم شروط الماء المتغير الماء طاهر غير مطهر الثاني ها أه؟ بمخالط مع تغير شديد الماء طا ماء ماء الثانية طاهر غير مطهر ينقسم إلى قسمين المستعمل قسمين رفع الحدث لإزالة najasati hadasain al-asghar al-ak salat sah طيب إزالة النجاسة ولكل هذا كم شروط كم شرط شروط لرفع الحدث مستعمل لرفع الحدث ثلاث شو أن يكون الماء قليلا بعد انفصال ها بعد غسل الفرد بعد الإن خلاص مفهوم خلاص nah. minal ud udwi طيب dan kalau begini ini mustakmal enggak nah, خلاص ini harus paham banyak orang salah paham santri pun sering ngantuk karena kerjaannya ngeliwat tok halah ya ini paham paham paham enggak boleh setengah paham izalatin najazah syurut khamsah itu keberatan masalah contohnya cuma satu tok nah ini ada masalahnya sampai lima itu hafal satu dua tiga empat lima. Contohnya satu tok. Izalatin najasa satu tok. Enggak ada isinya. Mafhum? Soalnya itu ayakuna ma'u qalilan waridan. Batain fisal min al-maghsul. Ala yazid wa la yataghayyar. Ala yazid wa sunnah itu khalas Kita pengen cari al-ma al-mutaghayyir. Mutaghayyir itu suci dan tidak bisa mencuci air susu. Boleh wudhu pakai air susu ini? Tapi kalau langit turun susu. Kenapa? Asli. Ya. Karena asli begitu. Air kayak su. Karena nggak ada yang nyampurin. Siapa yang nyampurin sana? <laughs> Nggak ada, nggak ada orang buat susu di atas sana. Nggak ada ya. Makanya beda. Tolong dipaham ini. Tapi kalau ini, nanti tuangin susu. Dua sendok, tiga sendok berubah jadi air su. Boleh untuk pakai ini? Oke. Okay. Berarti ini air Pak Mustamal? mutaghayyir. Tahir mutahhir tapi bukan mus al mutaghayyir, ya. Syaratnya ada bi mukha mukhalid. Taghayyir mukhalid campur. Jadi kalau susu dicampur kan bercampur. Beda mujawir. Kalau mujawir enggak yadur, enggak membahayakan. Mujawir contohnya apa? Mujawir yang bertetangga, berdampingan. Kalau cendana, ya. Uh, aliran air yang gunung-gunung belerang itu kan tidak bercampur hanya baunya itu nyampur karena berdampingan karena tempatnya kayu cendanya dimasukkan wangi tapi tidak merusak karena apa wanginya itu bukan bercampur seperti su susu makanya mukholid bukan mujawir la mujawir mujawir tidak hanya mukholid tok ya mukholidnya apa tohirin mukholidnya mukholid toh tohir tapi kalau mukhalidnya najis, jadi air apa? Ke bawah. Ke bawah ya, jenis yang ke tiga. Tahu enggak? Tohir. Harus mukhalidin tohirin. Ya. Yang ketiga, tagayyuran fa fahishan. Jadi perubahannya itu sangat. Tagayyuran fahishan. Jadi perubahannya sangat-sangat. Artinya sangat itu setiap orang itu biarpun tidak tahu siapa yang naruh susu ngerti. Hmm, susu. Kalau masih bingung ah, apa ya ini? Belum fahish. Misalnya hanya sedikit keruh-keruh gitu ya. Keruh-keruh kayaknya apa nih? Jangan ini kayak susu atau kemasukan apa, sabun. Kalau masih ragu dicium pun tidak ketemu-temu. Maka belum berubah fahish. Masih bisa dipakai wo. Waduh. Tapi kalau ulang langsung misalkan hmm, bukan yang matang yang di orang baru, eh ini air apa? Itu loh maksudnya fahish itu langsung teh wah langsung teh kopi susu berarti tohir fa fahis baik ini harus jelas tohir satu dua tiga tiga syarat ini harus paham betul makanya kalau ini mukhalidnya tidak tohir fahis tohir khafifan gimana hukum airnya nah naik bang pangkat kemana Tahir mutahir. Tapi kalau ininya tidak suci, pakai najis. Turun pang. Itu jadi ini syarat ini untuk untuk itu semuanya, untuk menyempurnakan pemberian nama ini. Jadi jelas ya? Khalas mafhum? Kemudian yang terakhir air apa? Mutan najis. Belum ya? Belum bahas? Mutan najis Khalas. Belum. Nah, eh? Kolil, Air Air najis. Jadi airnya asli air yang pertama. Air yang pertama. Cuman karena ada sesuatu. Kemasukan nah, najis. Nah, berarti ini air mutan najis, Tohir, eh, air mutana mutana mutana jisun, mutana jisun, Air yang terkena najis. Nah, ini air di sini yang kau simu lagi semain. Ma'un kolilun Ma'un Katirun kalau air yang sedikit, sederhana. Asalkan kemasukan najis, air yang sedikit, air yang sedikit berapa kemarin? Kurang dari dua kolah. Perkiraan dua kolah. Jangan dipastikan. Kalau nanti ada ustaz ngomong 220, tidak apa-apa. 210, tidak apa-apa. Namanya takriban. Ya. Kalau pakai ukuran pakai apa? Centi? 60, 60, 60. 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi itu adalah berapa? 2 kok? Liternya kurang lebihnya 216 liter. Kalau kurang dari 216, misalnya 150 liter, 200 liter, ada maun kolil. Kalau mak kolil, jika kemasukan najis, jika kemasukan najis, maka akan menjadi najis biarpun tidak berubah. Biarpun tidak berubah. Jadi misalnya ini air suci mensuh paha ayam. Tapi bukan ayam goreng, ayam bangke, ya kan? Ayam bangke berarti nah? Ayam bangke, ayam mati di pinggir jalan kau potong. Ciluk, najis tidak? Enggak berubah, bersih ini. Tetap nah? Karena air sedikit ini dalam masyarakat Syafi'i. Makanya dari buku yang kalian pelajari yang itu lihat. Tidak, karena apa? Ada campur aduk dengan madhab, Misalnya madhab Malik. madhab Malik mengatakan, biarpun air sedikit asalkan tidak berubah tidak najis itu madhab Malik tapi madhab kita Imam Syafi'i biarpun tidak berubah maka akan menjadi najis baik kalau air banyak air banyak nah ini jika air itu banyak maka akan berubah menjadi mutanajis jika ada perubahan dari salah satu sifatnya yang tiga berubah salah satu sifat yang tiga warnanya baunya rasanya warna bau, rasa. Laun, ta'am, uh, eh, uh, eh, raihatuh. Raihah. ra'ihatu Tulisannya kebagusan ya. raihatu, Ra'muhu. Launuhu raihatuhu. Jadi ini sifat-sifat. Misalnya apa? Warnanya tidak berubah. Rasanya tidak berubah, tapi bah, baunya berubah mungkin. Jadi salah satu. Jadi kalau berubah salah satu warnanya, salah satu sifatnya, maka air tersebut menjadi apa? Muta najis. Maka dari itu, jika ada air suci mensucikan banyak kemasukan najis, diangkat najisnya tidak berubah. Bagaimana hukum air? Tohir, mutah, tidak cukup tohir. Tohir, mutahir. Selesai ya? Baik. Selesai di sini. Jadi sederhana. Cuma nanti kalau sudah masuk bab kini itu harus segera masuk najis lah pak. Gitu loh. Ada selesai ini, ini gambarannya tenang ah. air. Sekarang apa apa gunanya kita ngerti air kemasukan najis baru nanti menjadi nah kalau tidak tahu najis Ya. Kalau tidak tahu najis gimana? Maka najis ada berapa? Najis definisinya apa? Definisi najis panjang. Definisi panjang. Akan tapi kita jangan pakai definisi. Sehingga para ulama mengatakan sesuatu yang susah didefinisikan maka dihitung. Najis ada tujuh. Sudah sederhana. satu-satu. Nah, ini najis supaya tahu apa sih najis. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang. Najis mutlak. Baik dari binatang, dari baik dari manusia ataupun binatang, baik dari manusia ataupun binatang. Baik binatang darat atau binatang laut. Jadi kalau empuknya ikan hiu tetap najis. <laughs> kalau ikan hiunya makanya jangan salah paham di sini. Mentang-mentang ikannya kalau jadi bangkai tidak na, tidak najis kan? Tapi empuknya lain. Empuknya bukan bukan dagingnya. Jelas ya? Ya, jelas. Jadi dari binatang atau Manusia ataupun bi? Binatang. Binatang darat atau binatang? Binatang yang boleh dimakan atau binatang yang tidak boleh dimakan. Karena nanti seperti fikih yang kalian baca kemarin. Kalau binatang itu halal dimakan, tidak najis. Itu bukan madhab kita. Coba dilihat tuh. Misalnya kotoran kambing, kotoran ayam. Itu tidak najis menurut madhab Imam Malik. Dan diriwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi madhab Imam Syafi'i, kotoran kambing adalah nah, dan kalian pun mengetahui di masyarakat semacam itu, ya kan? Coba kalau kalian pakai fatwa buku itu kan bisa ramai dengan orang kampung nanti. Nah, kita perlu mengikuti madhab yang umum di Indonesia. Bukan Buya tidak tahu-tahu, tapi ya sudah kalau tanya orang di sana, najis. Selesai, kotoran adalah nah, najis. Tapi ada kotoran sapi najis. Tapi menurut madhab Imam Malik, semua kotoran dari binatang yang halal dimakan, maka tidak najis. Dan lebih dasar lagi, lihat. Di dalam madhab Malik, hampir semua binatang boleh dimakan termasuk anjing. Ayo. Ular boleh, kera boleh, Wah, anu, Habislah semuanya. Ayo, coba. Dari awal, semua kotoran dari binatang yang boleh dimakan, maka tidak nah. Ini dari madhab Imam Malik. Kalian harus tahu sedikit. Tapi madhab Imam Syafi'i, itu adalah nah, najis. Baik itu daratan atau lautan. Dari darat atau dari laut. Semua adalah najis. Itu yang pertama. Kotoran, buang air kecil atau buang air besar. Dari manusia. Yang pertama. Yang kedua adalah bangkai. Al-Maitah. Al-Thani Al-Maitatu. Al-Maitah. Illa kecuali Maitatul adami anak Adam. Yang kedua wasamak ikan. Waljarot yang ketiga adalah belalang. Semua bangkai adalah najis kecuali bangkainya manusia dan bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Cuma dari tiga bangkai itu hanya dua yang boleh dimakan. Bangkai belalang sama bangkai Bangkai manusia biarpun suci tidak boleh di karena mulianya manusia. Paham enggak? Jelas? Enggak usah ragu lagi. Selama ini kamu dengar kan bahwasanya ikan bangkainya boleh dimakan. Belalang pun juga bangkainya boleh dimakan. Baik. Itu disepakati ulama itu. Jadi bangkai manusia adalah suci. Menurut madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu dan Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah karena Abu Hanifah mengatakan mani itu najis. Kalau kita jumhur ulama mengatakan mani itu adalah su bakal manusia suci. Maka kalau jadi manusia tetap su suci. Baik. Jadi ini yang kedua adalah bangkai. Lalat bangkai lalat najis atau tidak? Najis. Cuma nanti dalam pembahasan ini kita akan masuk lagi. Ada najis yang dimaafkan. Lalat. Ah, ada lalatnya. Jadi bangkai. Kaidahnya bagaimana kaidah ini? lalat bang, bangkai nah, masuk air sedikit. Masanya kan aja sih, ya. Bener, kaidah itu harus pakai. Sebab nanti bab pengecualian. Nanti dibahas akhir. Jadi fikih itu harus rentet, nah. Fikih rentet, paham satu satu. Jadi nggak boleh setengah paham. Kalau ditanya orang nggak boleh ntar saya buka kitab dulu. orang sudah pergi. Harus ngafal dari sekarang. Satu demi satu. Makanya kalau dengan Buya, tidak boleh tidak hafal. Nanti coba kalian sedikit demi sedikit jadi bukit nanti. Sedikit hafal. Sesuai ikut petunjuk sudah, jangan macam-macam sudah. Ikut petunjuk nih hafal. Nanti sambung lagi. Nanti setelah kita bicara najis nanti baru bicara najis yang dimaafkan. Balik lagi ke bab sini. Nah, ini bab sini nanti ya. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga adalah ini tadi bangkai ya. Bangkai sudah jelas. Semua bangkai. Bangkai ulat, bangkai apapun, pokoknya kecuali dari bangkai itu. Yang ketiga adalah darah. Semua darah. Kecuali hati dan limpa dari binatang yang disembelih, binatang halal yang disembelih kecuali hati dan limpa dari binatang halal yang disembelih. Darah manusia adalah najis. Darah ayam najis. Makanya marus atau didih yang jadi Timur mana jadi Timur? Tahu didih. Iya kan? Darah yang digoreng itu. Haram atau tidak? Haram karena nah, marus. Ya, kalau di marus ya. Marus secara haram dan najis. Gorengannya najis, semuanya najis, minyaknya jadi najis. Baik darah manusia, darah binatang, semuanya. Termasuk binatang laut, ikan hiu, darahnya. Kita lihat, kadang-kadang orang menganggap bahwasanya karena ikannya saja halal, berarti darahnya suci dan enggak, darahnya tetap nah, najis. Makanya kalau nusuk darah biuk nyemprot. Nah, najis nanti tinggal dibersihkan saja dagingnya adalah dimakan. Daging sapi disembelih berdarah. Dan nah, nanti ada darah yang dimaafkan. Kalau kamu nyembelih kambing dan nyembelih sapi, sebaiknya sudahlah. Tidak usah dicuci lagi karena darah yang nempel di daging itu dimaafkan. Dan kalau dicuci tambah tidak gurih nanti katanya. Jadi kalau sudah apa daging itu dipalak dia apa? dipotongi selesai itu kan ada darah darahnya sih nak yang penting bukan darah kita kumpulkan kita taburkan begitu tidak hanya darah yang memang aslinya dari situ sudah dimaafkan langsung digoreng nggak apa-apa nanti ini babnya terakhir nanti ada namanya al makfuat ya. jadi ada yang dimaafkan di air tidak dimaafkan di baju ada da, ada najis yang dimaafkan di baju tidak dimaafkan di air ada darah yang dimaafkan di badan ada darah yang dimaafkan di tempat sholat ada darah yang dimaafkan di jalan ada darah yang ada najis yang dimaafkan di makanan ada najis yang dimaafkan di air. Tadi contohnya apa lah? Itu hanya di air, nak. Kalau kamu sholatnya kuin lalat, tidak sah sholatmu. Sebab hanya dimaafkan di mana? Jadi sini hmm, nggak dimaafkan. Eh, beda. Ada, da, ada najis yang dimaafkan di baju. Kamu punya luka, bekas bisul. Jadi kalau bekas bisulmu mengenai bajumu asalkan di tempat itu, bisulmu di sini, bajumu di sini, itu dimaaf. Tapi hanya di baju. Tapi kalau darahnya pindah ke sini, tidak dimaaf. Jadi ada ilmu itu panjang, nah. makanya nggak bisa kecil rinci satu-satu. Nanti ada masuk bab najis yang dimaafkan, jangan buru-buru. Ah, punya sebulan sekali lagi ketemunya. <laughs> sebulan sekali, jauh ini ya. Baik yang ke asal tahu nak, saya kasih tahu, asal tahu. Dalam madhab Imam Ibn Imam Ahmad, darah manusia tidak nah. Jadi menurut Imam Ahmad ibn Hambal darah manusia tidak najis. Agar kamu punya wawasan sedikit. Sekarang banyak orang yang sok tahu, sok pinter, gara-gara sekolah di luar negeri. Kan sok hebat, ya. Suka nganeh-nganeh, bilang saya juga tahu kok. Kalau darah manusia, menurut madhab Imam Ahmad, tidak nah. Najis. Makanya habis bekam, tidak usah mandi, nggak apa-apa. Dan mungkin kamu jadi tukang bekam, jadi ustadz aja dulu ya. Jadi tukang bekam misalnya, lihat orangnya demam. Jangan habis dibekam, suruh mandi. Untuk sok Tolak bisa mati dia nanti. Sudahlah ikut madhab siapa? Imam Ahmad ibn Hambal darah ini dimaafkan. Cuman kamu yang sehat jangan ikut-ikutan. Ini itu bagi orang-orang khusus. Cuman harus tahu ilmunya kayak begitu. Yang jelas sekarang balik. Menurut madhab Imam Syafi'i darah manusia adalah na Selesai. Darah manusia adalah najis. Kita belum bicara tentang yang dimaafkan. Yang ke berapa? Yang keempat adalah muntah. muntahan. Sebenarnya kok idahnya semua yang keluar dari dalam. Semua yang keluar dari dalam itu nah biar biaya lewat jalur atas atau lewat jalur bah Jawa. Semua yang keluar dari dalam Maidah. Biarpun dari luar atau dari da ataupun dibedel, diambil tetap nah kata masuk di dalam. Itu saja kok idahnya sebetulnya. Muntah dari mana datangnya muntah? Dari dah maka muntahan adalah najis. Intinya itu. Cuman Buya kasih tambahan bahwa kalau kalian muntah, berarti mulutmu najis. Maka karena mulutmu najis, kalau kamu meludah seribu kali, tetap mulut itu najis. Sebab ludah tidak bisa mensucikan. Maka kalau kamu nelen ludahmu yang najis, hukumnya ha. Makanya kalau kamu habis muntah, hendaknya berkumur nih. Kumur itu sudah mensucikan. Karena apa? Cara mensucikan najis gimana? Mengalir kena eh, sudah ngalir Pak. Sudah mengalir kumur. Setelah kamu kumur, kamu bu buang. Selesai. Airnya air apa ini? Suci atau tidak? Eh. Musta. Kecuali berubah. Balik yang pertama. Kecuali berubah jadi warna muntahan ya. Karena sudah bersih, sudah meludah berkali-kali. Berarti kan ber bersih, tinggal najisnya hukminya. Jadi kalau kita masukkan, berarti ayakunal ma'u waridan ya. Tidak berubah dan tidak tambah beratnya, ya kan? Berarti air itu apa? Jadi boleh temanmu kalau pakai ini buat buat kopi, pakai air yang kau buang tadi, boh, boleh, karena suci. Cuman tidak bisa masuk. Masuk lagi biar kamu pemahaman tak ikat ke sana. Sadar kok enggak? Sadar ya? Musa. Kecuali warnanya jadi kuning. Kalau kuning namanya apa? Mata najis karena berubah. Syarat mustakmal kan tidak berubah ya. Nah, ya paham enggak? Nah ini sudah cukup. Ayyaku dan ma'u waridan. Dialirkan kan? Hmm. Kau buang, selesai. Muntah. Muntahan manusia atau muntahan bayi, muntahan binatang sama. Selesai ya. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima adalah khomer. Khomer. Khomer. Termasuk di dalamnya adalah alkohol alkohol ruhul khamar. Najis disepakati empat madhab. Empat madhab mengatakan najis kisiyah dan ma'nawiyah. Secara lahir najis. Jadi kalau kita sholat kemudian baju kita terkena khamar atau alkohol maka hukumnya adalah tidak sah sholat kita. Ini disepakati empat madhab termasuk alkohol yang ada di minyak wangi dan seterusnya. Cuman ini tambahan. Bagaimana hukumnya minyak wangi yang kena al? yang di dalamnya ada alkohol. Kamu harus punya wawasan ini. Biasanya di masyarakat kalian bakal ditanya semacam ini. Jangan hanya pakai fikih kaku saja. Alkohol. Alkohol adalah sama dengan khamar karena memabukkan. Makan najis semuanya. Perang kamu nanti. <laughs> Ya. Nah, baik, jelas yang jelas kamu tahu. Dan najis kok idahnya? kalau najis itu ketemu cairan, maka cairan itu berubah menjadi muta kopi. Air sedikit, Kopi segelas. Kemasukan najis menjadi muatan najis. Boleh tidak diminum? Tidak boleh. Setetes khamer Setetes khamer 0,5. 0, apa? 0,5 persen. Tidak ada satu persen ya. Setengah persen. Obat batuk OBH. Tetap tidak boleh diminum. Dan hukumnya adalah nah, najis. Baik. Selesai ya. Bagaimana dengan minyak wangi dan alat-alat kosmetik itu? Hmm, sekarang ditanyakan kepada pakarnya. Alkohol yang dikonsumsi itu berbeda dengan alkohol untuk minyak wangi. Hanya istilahnya alkohol bahkan dalam bahasa ilmiahnya kalau tidak salah namanya etanol atau apa itu beda. Pernah kita bahas cuman karena kalau sudah istilah Inggris itu kita tidak bisa menghafal secara detail. Itu. Jadi alkohol yang diminum itu beda dengan alkohol yang pakai minyak wangi. Alkohol yang digunakan minyak wangi itu kalau diminum oleh seorang buta itu. Kenapa? Bukan untuk dikonsumsi. Dan itu bukan jenis seperti spiritus dan yang lainnya itu nanti. Jadi kalau menurut yang mengatakan seperti ini, berarti alkohol yang digunakan di minyak wangi adalah bukan seperti alkohol yang digunakan untuk minuman. Berarti secara otomatis, alkohol itu tidak najis seperti yang digunakan untuk minuman. kalau untuk minuman itu jelas dan tidak boleh diminum. Jadi alkohol di minyak wangi ini adalah membahayakan, tidak ada yang meminumnya. Dan dia bukan bagian alkohol yang dikatakan sebagai alkohol yang diminum yang najis tadi. Berarti alkohol ini adalah tidak tergolong najis. Baik, ini pendapat seperti ini. Bagi yang mengatakan bahwasanya alkohol yang digunakan minyak wangi adalah sama dengan alkohol yang diminum, baik, alkohol yang diminum sama bahannya, berarti hukumnya harus sama dong. Ini yang dipahami kebanyakan orang. Gak apa-apa, ikut pemahaman orang banyak. Alkohol yang diminyak wangi adalah sama dengan alkohol yang digunakan untuk minuman keras. Baik, selagi sama, hukumnya adalah sah, sama. Diminum adalah haram mutlak. Orang minum minyak wangi mati itu orang. Ayo coba sekilas minyak wangi. Mati. <laughs> mati langsung. Tidak segar mabuk itu. Baik. Baik. Cuman bagaimana hukum najisnya? Hukum najisnya kembali kepada najisnya khomer. Khomer disepakati ulama empat madhab hukumnya adalah najis. Eh, hukumnya adalah najis. Cuman ada ulama yang mengatakan tidak najis. Ada ulama yang mengatakan khamr tidak najis, tapi tetap haram diminum. Jangan di, jangan salah ya. Najis dalam urusan sentuhan. Tapi diminum tetap haram. Yang mengatakan khamr tidak najis ada ulama besar di antara adalah seorang mujtahid sekelas Imam Syafi'i namanya Imam Rabi'atur Ra'i. Kalian tulis hafal ini karena bakal diulang-ulang oleh para ulama itu. Namanya Imam Rabi'atul Rabi, Rabi'atul Ra'i. Rabi'ah, Rabi'atul Ra'i. Imam Rabi'atul Ra'i. Yang kedua adalah dari madhab Imam Syafi'i, Imam Muzani. Yang ketiga dari orang mutaakhirin Imam Syaukani. Imam Muzani yang kedua, Imam Syaukani. Ini adalah yang masyhur dinukil dari mereka bahwa khomer itu tidak najis. Karena khomer tidak najis, minyak wangi tidak paham ya kayak yang ini tidak nah akan ah, tapi diminum boleh nak kalau diminum nggak ada khilaf di sini haram diminum lalu bagaimana sikap kita sekarang nah, sikap muna harus sikap bijak kalau beli minyak wangi, tolong jangan minyak wangi yang ada alkohol. Biar kalian keluar dari khilafnya ulama. Cuman kalau tiba-tiba Namanya orang. Ya. Tiba-tiba ada orang nyemprot kalian minyak wangi yang ada alkoholnya. Kalian ingat Imam Rabi'atul Ra'i sama Imam Muzaid Jogno. Astagfirullahaladzim, kan tersinggung orangnya ya. ya Dan dia ya nyantai aja lah. Jadi gitu. Jadi lembut lah. Kalau punya ilmu mah enak. Oh, minyak alkohol. Astagfirullahaladzim, najis, najis, najis. Tersinggung itu ya sih? Ente bilang, ya sudahlah. Kalau dikasih begini, saya ikut Imam Rabi'atul. Tapi kalau saya beli, saya pakai Imam Jumhur Ulama. Ulama, selesai. Cuman kembali ke bab. Khomerna selesai. Dapat berapa? Lima. Yang keenam adalah anjing. Anjing pun tidak semuanya, nak. Menurut jumhur ulama. Madhab Malik mengatakan tidak najis. Ayo. Nanti bingung. Anjing. Makanya hati-hati kalau bukumu itu nggak bener manhajnya, itu bisa saja kamu di kampung diperangi sama orang nanti. Karena fikih itu ada. Kalau masalah madhab kita tahu, makanya ada. Cara belajar madhab itu ada. Jadi kita belajar madhab syafi'i dulu agar kalian tidak bertentangan dengan masyarakat kampungmu. Nanti setelah belajar madhab yang syafi'i meningkat perbandingan. Agar kalian tahu perbedaan. Supaya kalau ada orang aneh, kalian bijak. Cuman jangan awal-awal kalian belajar ilmu yang ngaco. Nanti bisa perang di kampung. Sudah kalian terharus terlanjur menghafal, ribut sama orang kampung. Apalagi kadang ribut sama kiai. Pertama dakwahmu tidak akan diterima, kemudian su'ul adabmu, kemudian tidak ada berkah ilmu itu. Kalian sudah tahu apa? Anjing najis menurut jumhur ulama, mata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i khususnya. Anjing. Ya, Menurut mata Malik tidak tidak najis. Selesai. Hebatnya ulama, anak tak tahu ya. Ulama itu kalau ijtihad itu bukan main-main dalilnya yang mengatakan najis dari jumhur lama termasuk madhab syafi'i dengan dalil yang mengatakan tidak najis Imam Malik itu sama hadisnya sama hadisnya hadis jika anjing menjilat di wadahmu eh, maka tuangkan buang dan basuh khosilu sab basuhlah dengan tujuh tujuh kali Hadisnya sama, ini yang dipakai madhab Imam Malik yang mengatakan tidak najis. Madhab Syafi'i mengatakan na najis. Sampai madhabnya Syafi'i mengatakan najis apa? Mughal. Hadisnya sama, makanya jangan main-main dengan ulama. Makanya kita paling paling gregetan sama orang yang sok lebih pintar dari ulama mujtahid. Apalagi mengatakan tidak mau bermadhab. Mau ikut siapa? Imam Syafi'i mengatakan bahasanya najis. Kenapa? Bahkan dikatakan najis mukhalladah. Kenapa dikatakan seperti itu? Lah mensucikannya sampai tujuh kali berarti kan berat kan? Bukan main-main. Kalau najis biasa kan cuci. Cukup Nabi kata ghusilu, sucilah. Tapi Nabi katakan ghusilu kan sabah marot. Wah, ini maka Imam Syafi'i, Imam Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan najis namanya najis mughalladah. Imam Malik yang mengatakan tidak najis. Nah, kalimat tujuh ini menunjukkan kalau itu bukan dengan najis. Kenapa? Kalau memang urusannya najis, kan cukup yang penting hilang. Kan begitu. Maka di saat ditulis tujuh, itu namanya ta'abudi. Yang penting kau basuh tujuh kali bukan karena najisnya. Namanya kalau madhab, madhabnya Imam Malik namanya ta'abudi. Jadi mencucinya tujuh kali itu karena ngikut saja bukan karena na, najis. Sebab dalam madhab semuanya urusan najis tidak ada bilangan cuci. Coba waktu kita mencuci najis dari dari apa namanya? Dari kotoran. Itu berapa kali? Apakah harus tiga kali? Tidak. Kalau sekali suci kan beh Beres. Dua kali suci kan beh Beres. Sekali basuhan tidak suci dua kali. Kalau sekali suci cukup kan? Gak ada pakai bilangan. Kenapa harus pakai bilangan ini? Pakai bilangan ini menunjukkan bahasanya karena itu bukan nah, najis itu untuk mazhab Imam Malik. Lupakan mazhab Malik, kita balik ke mazhab Syafi'i. Anjing adalah apa nah? Najis. Yang ketujuh adalah babi. Yang ketujuh adalah babi. Nah, babi tidak ada hadis yang menerangkan babi harus dibasuh tujuh kali. Babi tidak disebutkan karena sisanya. Lihat, yang ada adalah khurribat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul hinziri wa ma'uhilla li ghairillah. Yang ada adalah penjelasan bahwasanya daging babi adalah ha haram. Tapi tidak disebutkan kalau daging babi itu nah najis. Ya kan? Dari mana dikatakan daging babi itu najis? Itu kalau dalam bahasanya kias, tapi bolak-balik kiasnya. Dalam matematika Syafi'i, anjing dikiaskan sama babi dan babi disamakan kepada anjing. Dari sisi mana? Babi itu disamakan kepada anjing di dalam urusan kenajisannya. Sehingga najisnya babi menjadi najis berat seperti an anjing. Kenapa? Anjing babi itu keharamannya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau sudah keharuman disebut Al-Quran, berarti kan keadaannya lebih parah daripada an. Anjing saja kalau kita kena najisnya anjing, dibasuh berapa? Tujuh kali. Bagaimana babi? Berarti lebih berhak untuk dibasuh berapa? Tujuh kali. Jadi kenajisannya babi disamakan dengan anjing. Baik. Cuman anjing bagaimana kok jadi haram dimakan? Kenapa? Anjing itu memang tidak disebutkan keharamannya untuk dimakan. Cuman Hadis Nabi menyebutkan harus dibasuh tujuh kali. Babi saja yang haram dimakan tidak ada keterangannya untuk dibasuh tujuh kali. Berarti anjing yang wajib dibasuh tujuh kali ini lebih parah ya. <laughs> lebih parah daripada bah babi. Maka anjing menjadi ha haram dalam madhab kita. Jadi kias. Jadi bolak-balik itu hebatnya para ulama. Tapi madhab Imam Malik mengatakan anjing boleh dimakan. Oh, mau soto anjing besok. Baik, selesai. Jelas ada berapa ada? Kembali mazhab Syafi'i ini hanya ilus, hanya gambar apa hanya uh, wawasan ah, ya, wawasan supaya kalian paham nanti di saat kalian berurusan dengan orang orang aneh. Mohon, ini jangan sok. Jangan sok tahu tentang madhab, Gak ada perlunya, gak ada kuda. Pamer ilmu gak penting. Ilmu itu untuk solusi. Ada sebagian orang kalau sudah belajar ilmu perbandingan madhab itu sok tahu. Oh, nah, ha, ha. Kalau salah gak mau. Sudah salah ngatakan dia saya salah. Karena dia punya ilmu madhab 4, Ya, saya akan ikut madhab ini ya. Jangan disalahin saya dong. Orang sombong tuh. Jadi awas, belajar empat madhab itu biasanya menjadi sombong. Dan kalian belum waktunya belajar itu. Sekarang kuat madhab syafi'i. Hanya Buya sampaikan saja karena di buku yang kalian baca mungkin seperti itu. Karena tidak ada manhaj fikih yang jelas. Fikih itu ada manhajnya. Nah. Perbandingan madhab itu nanti disusulkan. Setelah kalian paham fikih syafi'i. Jelas ya? Ada berapa ada tuh? Tujuh. Selesai. Adakah selebihnya? Tidak ada. Coba kalian cari. Tidak ada lagi. Ludah najis gak? Ludah? Ya. Nah, jangan ragu sudah. Eh, <laughs> jangan ragu. Ludah najis? Nah, ada ngomong najis? Memang ada dari tujuh. Semua prinsip. Kalau belajar dengan Buya selesai. Rumus itu sudah. Gak usah diganggu sudah. <laughs> Coba minta ludah sama tuh temennya semuanya sholat sah nanti. Ludahin saya saya mau sholat. Sholatnya sah atau tidak? Dan nah, coba nanti habis ini. <laughs> Jadi apa lagi ayo? Coba yang kalian ketahui. Selesai sudah. Dan nanti ada masuk nanah itu masuk bab darah bu sub. Nanah biasanya ada tambahan ya. Ya jadi ditambahkan nanah itu biasanya masuk bahasan darah bu. Kalau darah seger ya darah. Kalau sudah busuk menjadi Makanya tidak usah ditambahkan biar enak ngitungnya berapa tuh? tujuh selesai. Nah, baru nanti ada pemilahan najis mukhaffafah, muwalladah, mutawassithah. Ini pembahasan. Yang penting kalian paham ini. Coba kalau hafal tujuh ini selesai semuanya. Karena mau didefinisikan tambah susah. Kullu ma haruma tanawuluhu ala sabilil ikhtiyari la li darariha wa Ya kan? Walil ikhtiromiha. Ini kan ada panjang definisi dan kalian kalau penasaran, definisi yang paling panjang adalah definisi di kitab Fathul Qarib kalian tulis. Jadi suatu ketika kalau pengen tahu definisinya, kalian baca kitab Fathul Qarib bukan takribnya. Di kitab Fathul Qarib kullu ma haruma wuluhu ala sabilil ikhtiyari la li darariha wa Nah. Itu ada, jadi ada definisi yang panjang. Buya lebih senang menulis biarpun ini semua sudah Buya bukukan ini semuanya. Pikir ringan ini sengaja tidak Buya berikan nanti. Baru nanti setelah selesai. Kita berikan bukunya, kita apa? Kita pengen konsen. Menulis itu sendiri mengasah kecerdasan. Tidak ada yang jangan tidak menulis tolong dengar. Jangan tidak menulis. Kalian menulis dan kalau menulis jangan pelit-pelit, jangan pelit-pelit ini. Nah, yang gede tulisannya, <laughs> yang gede bukunya. Hah. Yang gede tulisannya jarak gede-gede, jadi kelihatan melek matanya itu nggak ngantuk nanti. Kalau sudah kecil nih, ah, ada. Nanti giliran tua sudah pakai kacamata double kacamatanya nanti. Semoga sembuh, tidak sakit kacamatanya, matanya. Jadi kita perlu yang nulisnya yang jelas. Kalau bulu, kalau perlu bukunya buku yang mahal, yang kalian jaga sampai mati. Karena catatan itu mahal sekali, lebih mahal dari buku. Kalau buku ada di toko, tapi catatanmu tidak ada yang punya kecuali engkau. Saya itu paling pelit dengan catatan. Nah, ini ambil buku yang bagus, dan disimpan kasih tanda ini catatan tahun ini ini subhanallah kalian menjadi ulama tuh buka itu aja wah saya bisa paham dulu ini ini ini ini catatan jangan buku buang sana buang sini selesai najis ada tiga ringkas saja sebelum balik ke sini nanti kita akan balik ke sini selesai ya di sini sudah selesai bab najis langsung bab wudhu nanti ringan kalau usah repot-repot belajar yang dibutuhkan orang awam ya kayak begini najis ada tiga mata Dari tujuh itu nanti terbagi tiga. Nah, itu loh. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawasitoh. Yang ketiga najis muwalladoh. harus ada program bahasa Arab intensif. Karena kalau Buya ngajar dengan bahasa Arab tuh nak, lebih lengket di otak inti percaya. Karena kalimat Arab itu mudah di, diingat. Coba harus intensif belajar berapa bulan. <clears throat> kalau ngajar dengan bahasa Arab itu mudah menghafal. Coba yang kemarin yang sudah sedikit di bahasa Arab bisa. Itu lihat, ini ngafalnya lebih cepat yang bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Percaya dengan ada memang ada sirnya, bahasa Arab itu ada kemudahan. Hanya nah, pengen Buya ngajar. Coba yang kemarin ayo ayaku nawaridan. Kalau air datang masih nggak susah ngafalnya. Ya, ya. Jadi kalau bisa nanti harus intensif bahasa Arab ya nanti Bu ya. Itu bisa diulang nanti bisa bisa ngajar ini dalam waktu singkat sehari dari awal dengan bahasa Arab. Apa tadi? Mukhaffafah. mutawa, Mughal. Ah. mukhafafah dulu, baru mukhafafah. Sisanya mau tahu sih. Mukhafafah adalah najis baulu tifli ad-zakari bayi kencingnya anak laki-laki kencingnya anak laki-laki ya bisyartaini dengan dua syarat bisyartaini dengan dua syarat yang pertama belum mencapai dua tahun hijriah dua tahun kurang maksudnya belum mencapai dua tahun hijriah dari umurnya Yang kedua, yang kedua, tidak minum, tidak makan apapun kecuali air, kecuali ASI. Kecuali ASI. Paham? Kalau bayi perempuan gimana? Gak masuk ya? Masuk, selesai. Hanya bayi laki-laki dengan dua syarat. Belum mencapai dua tahun dan belum minum belum makan yang lainnya kecuali A. Kemudian najis yang ketiga, bahas dulu mughalladah. Najis mughalladah adalah najisnya anjing dan babi. Selesai ya? Najis mughalladah adalah najisnya anjing dan babi. Najis ketengah yang mutawasitah selain yang atas dan selain yang bawah sudah nggak usah pusing ini selain najis mukhafafah sama selain najis mughal sekarang darah najis apa nggak usah mikir ya darah najis muntahan kencing kencingnya manusia gede ya bangkai-bangkai bangkai apa bangkai bangkai bangkai apa dulu tanya ya kalau pakai babi beda, pakai anjing. Selesai ya? Ada catatan kecil. Bagaimana najis itu berpindah ke tempat yang lain? Bagaimana berpindahnya yang najis? Najis akan berpindah jika najis tersebut basah atau yang menyentuh najis tersebut basah. Dalam bahasa fikirnya wujudur rutubati. Adanya bebasahan. Makanya kering dengan kering tidak memindah najis. Nanti kalian harus paham benar ini, nggak boleh salah paham. Tolong dengar. Ada anjing kering, Anjing kering, peluk. Anjing. Najis tidak? Tidak, tidak pindah. Karena kamu tidak basah, anjingnya juga tidak. Anjing naik ke masjid sini, tidur di sini. Tinggal lihat saja, basah enggak? Kalau tidak basah, berarti najis tidak? Tidak. Jadi kamu tanganmu basah, eh, anjing, basah. Nah, berpindah. Jadi yang memindah adalah bebasahan. Semua najis. Kotoran sapi, jadi kayak batu cincin. Keras ya? Kering. Kamu pegang begini. Waduh, pegang habis itu kamu sholat. Sah sholatnya? Sah. Karena pegang tidak najis, tidak pindah ke tanganmu. Karena apa? Kering dengan ke? Kering. Tapi kalau kamu sakui, sholatnya sah? Tidak. Bawa najis. Jadi yang menjadikan najis pindah itu apa? Kering dengan basah, basah ketemu kering tidak apa. Pokoknya salah satunya pak. Makanya kalau disenggol anjing di tengah di pasar ya tinggal dilihat aja. Oh kering, ya sudah nyantai. Jadi memindah najis apa? Toba, Kebasahan. Salah satunya basah. Kalau kering semuanya al-jafu bil jafi la najisan. Kering dengan kering tidak saling menjadikan najis. Ya, jelas ya? Ini harus paham. Kadang-kadang orang karena tidak ngerti, kesentuh anjing saja jerit-jerit, aduh najis. Tidak. Karena tidak ada yang basah, kecuali basah salah satunya. Dan semua najis. Basah salah satunya. Masih ada waktu masih ini. Berapa menit lagi azan? Hmm? Berapa? Khamsa daqaik. Ini eh, tidak bisa dilanjut. Biar langsung ke Tangerang nih. Iya langsung. Eh? Ketemu siapa? Eh? Oh gitu. Belum. Uh, kemudian sekarang bicara tentang Nah, ini sebetulnya kita ingin menjelaskan masalah tadi. Air mutana sama kena najis apapun, maka maka hukumnya sesuai dengan najisnya. Kalau air tersebut kena najisnya anjing jadi najis apa? Di, di anjing minum sini. Minum. Jadi najis apa ini? Kalau nanti kena bajumu cercik, bajumu kena najis. Tapi kalau bangkai paha ayam busuk tadi, najis semuanya. Kalau nyiprat ke baju umumnya bisa sama dengan yang mutawasit apa mukhaf apapun. Oke, jadi air tadi kalau terkena najis kan bicaranya bukan masalah tidak membahas masalah mukhaffafah atau mutawasitah, hanya berbicara apa saja. Kalau ada air sedikit kena najis menjadi najis menjadi air nah biarpun tidak bro. Adapun yang mukhaffafah mukhallamu itu tergantung najis apa yang mah masuk. Selesai ya? tidak usah bingung. Jadi najis. Kalau najis yang kalau air yang banyak baru akan berubah. Biarpun kena anjing loh ya. Di kolam gede kena anjing, bangkai anjing. Najis apa itu mestinya? doh Tapi diangkat anjingnya, airnya jernih. Tidak berubah. Najis tidak? Eh, Tidak, tidak najis. Karena apa? Tidak berubah. Kalau air banyak syaratnya baru dikatakan mutanajis atau najis adalah jika berubah. Baik, selesai. Cara mensucikan. Karena kamu sholat, cara mensucikan. Paham tidak kira-kira ini? Nyambung belum? Pokoknya tidak pengen, nggak ada yang tidak paham. Gini loh ya. Ilmu itu kalau dari awal kalian tidak paham, selamanya tambah pusing. Akhirnya nggak seneng dengan materi tersebut. Biasanya sebetulnya itu saya pakai rotan. Yang gak hafal langsung dapat hadiah itu. Nah, harus hafal. Eh, nggak boleh tidak hafal. Karena apa? Kasihan. Kalau sekarang tidak hafal, besok ditambah pun tambah tidak hafal. Menjadikan orang nggak seneng ilmu. Makanya yang ini kesalahan ustadz itu kalau ngajar buru-buru banyak belum paham, akhirnya jadi bahlul tambah agak seneng. Makanya Buya pengen dari kecil tuh langsung paham dulu. Kalau paham rasa seneng dia, uh saya ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, numpuk sedikit demi sedikit. Makanya Buya dasar harus paham, hafal. Kalau ditanya di tes, nanti pertemuan yang akan datang, sebelum masuk kelas ditanya. 15 menit untuk bertanya. Bisa winda, hafal hah Kalau ndak hafal batal, ndak ngajar lagi sudah. Anda ndak mau belajar. Tapi kalau kalian nyicil sedikit demi sedikit, subhanallah itu kayak nabung itu. Dan yang Buya sampaikan nanti, termasuk orang yang belajar Fathul Mu'in pun kalau tidak mencoba mencermati, tidak bisa menyimpulkan syarat musta'mal lima itu tidak bisa. Syarat tinggal. Nggak ketemu kadang-kadang hanya baca kitab saja. Karena tidak biasa mengeluarkan permasalahan di alam nyata kayak gini. Sehingga kalau ditanya hari musta'mal, musta'mal sampai ada anak pondok itu pikir kalau begini jadi musta'mal. Pernah dengar tak kira-kira? Ah, iya. Dari mana tuh sumbernya? Karena waktu belajar ya belajar kitab tak hatam mu'in, enam kali hatamnya. cuma nggak nyambung, nggak ngah. Tidak pernah dikeluarkan dalam bentuk permasalahan satu demi satu demi satu. Kalau dia ngajar fatum Mu'in, misalnya, seret, batasi. Garis dulu. Garis, garis, seret, selesai ini permasalahan. Tuntas. Ini masalah satu, keluarkan tapi Garis sih, selesai masalah satu. Jangan baca, no, no, no, no, hatam nyembelih ayam. Tapi tidak paham apa-apa. Makanya jangan sampai yang Buya ajarkan ini kalian tidak paham. Harus paham. Yang tidak paham langsung angkat tangan. Atau nanti ngejar sama temannya. Lihat, itu bakal nemukan faedah besar nanti. dikit demi sedikit. Karena ini bakal ditanyakan di masyarakat semuanya. Masalah hukum, kisos dan sebagainya. Ringan. Dan jarang terjadi kisah paling hukum bisa nah, nah, nah, syaratnya gimana masalah dia tentang 100 unta gimana syaratnya Alis, jarang kejadian dia bisa jika terapkan tapi untuk sholat setiap hari ditanya sama orang ini ilmu kalian cara mensucikan najis mukhaffafah Yang pertama Marhaban, salam. Oh, ya marhaban, salam. Ya, azan. Ya khair fadal, kalau adan adan tidak apa-apa. Ditutup habis ini. adan harus tepat waktu. adan adan Ya cukup insyaallah. Habis adan berapa menit koma? Salat. Habis salat mau balik lagi. Mau tidak mau lagi? Nah, nah. Kalau ada waktu balik lagi, sayang kita. Jarang ketemu. Ini bosan. lagi dia aja dibebaskan. Ya nggak mau keluar nggak apa-apa gitu. <laughs> Sudah so, tidak berat belajarnya ya. Nah, karena memang cuma masa ada yang nggak mau nih. Sempurnakan sedikit. Khofafah, mutawasitoh, mughalladah. Sudah datang jemputan? Datang? Sudah? Kalau begitu ya sudah ditutup. Perjalanan berapa jam sih? Hah? Eh? Buya sudah jamak sholat, cuma tidak apa-apa nanti. Kita tunggu habis itu. Mutawasitoh, cara mensucikannya. Mukhafafah. Yang pertama, menghilangkan ainun najasati. Bentuk najisnya. Jadi kalau air kencing di sini, jangan bentuk najisnya masih ada, genangannya itu dihabiskan terus. Yang kedua, cukup dengan memercikkan air. Ini sering salah. Kalau bentuk najisnya dipercikin air, tapi najis semuanya. Ini misalnya ada gendangan air kencing. Ya, dipercikin. Ya, tidak benar, tidak karu-karuan. Jadi dilap dulu ya. Set, ya. Setelah dilap, kan najisnya hilang kan? Bentuknya hilang. Tinggal tersisa sisa-sisanya. Namanya najis hukmiyah nanti. Kalau sudah begitu hilang bentuknya, genangannya air itu hilang, baru dipercikkan air. Yang kedua adalah memercikkan air rata ke tempat najis tersebut membersihkan. Tidak pakai, harus dituangin. Nabah. Nabah. Nabah itu adalah. Allah eh. Fatihah. Allah Akbar, Allah Akbar. nanti ada kesempatan lanjut kalau enggak sudah kita tutup. Masyaallah ta'ala wa alaikum warahmatullahi arifin wa ja'alakum minal ulama ila aminin. Yarzukum wa iyyakum yarzuqna wa iyakum minal alim nafi' fi hadhihi dunya wal akhirati. li anfusina wa li usratina wa li mujtama'ina. Innahu ala kulli syai'in qadir. Barakatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kalau ada kesempatan ditambah, kalau enggak ya sudah.